ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin Katakanlah wahai Muhammad Katakan kepada umatmu Inilah jalanku yang lurus Atau inilah jalanku Aku mengajak kepada Allah berdakwah mengajak manusia untuk taat kepada Allah di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya Surat Yusuf ayat 108 Ayat yang mulia ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas yang Allah perintahkan kepada beliau di muka bumi ini adalah berdakwah. Tapi dakwah beliau bukan sembarang dakwah. Akan tetapi kata Allah ala basiratin. Dakwah berdasarkan ilmu. Dan ternyata berdakwah berdasarkan ilmu ini bukan hanya tugas beliau, tapi juga tugas orang-orang yang ingin menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Makanya para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pengikut beliau belum pantas belum pantas dia mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia belum berdakwah. Kalau dia belum berdakwah. Bahkan dia sudah berdakwah sekalipun juga masih belum pantas. Kapan menjadi pantas? Ketika dia berdakwah berdasarkan ilmu. Karena pada kenyataannya ada orang yang berdakwah tetapi tidak mengikuti cara-cara Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Bahkan apa yang dia sampaikan pun tidak seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tambah lagi metode dan cara yang dia gunakan tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Padahal jemaah sekalian, berdakwah itu ibadah. Dan ibadah harus berdasarkan ilmu. Dan ayat ini jelas sekali. Adu'u ilallahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia taat kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka dari itu, orang yang berdakwah tanpa mengikuti ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW, justru dia akan melakukan yang sebaliknya bukan berdakwah malah menyesatkan. Hati-hati jemaah sekalian. Kadang kita mengira kita sedang berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Tapi karena kita modalnya hanya semangat berdakwah dan tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih senang membuat-buat cara-cara sendiri dalam berdakwah, maka yang terjadi bisa saja tanpa kita sadari kita malah menyesatkan orang. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita berdakwah itu pahalanya besar sekali. Tapi menyesatkan orang juga dosanya besar sekali. Pahala berdakwah itu bisa sampai unlimited. Terus mengalir walaupun kita sudah mati. Begitu pula jemaah sekalian, dosa menyesatkan orang bisa berlipat-lipat. Makin banyak orang yang mengikuti dakwah kita, pahala makin besar. Kita mati pun pahala masih terus mengalir. Orang yang kita ajari satu kebaikan, lalu dia ajarkan kepada orang lain, pahala juga mengalir kepada kita. Begitu pula sebaliknya jemaah sekalian. Kalau kita menyesatkan orang, mencontohkan yang salah. Lalu mereka ikut. Ada seratus orang ikut, seratus orang dosa mereka kita tanggung. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Seratus orang ini menularkan kepada yang lain. Kepada seribu orang. Seribu orang itu kita ikut menanggung dosa mereka. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Makanya Nabi SAW pernah mengabarkan setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa. Yang pertama mencontohkan pembunuhan, padahal dia nggak mengajak. Tapi dia yang pertama mencontohkan manusia membunuh manusia. Maka setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, dia ikut menanggung dosa. Itulah sebabnya jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini, Allah menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan dakwah beliau ala basiratin. Dakwah berdasarkan ilmu. Dan ulama menjelaskan ilmu yang kita butuhkan dalam berdakwah mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan. Apa yang dimaksud dengan ilmu? yang hendak kita sampaikan. Itulah namanya ilmu agama. Apa itu ilmu agama jemaah sekalian? Ilmu agama itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Bukan pemahaman menyimpang. Pemahaman yang benar itu adalah pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Itulah yang disebut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itulah namanya ilmu. Jadi kalau menyampaikan satu dakwah malah bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti bukan menyampaikan ilmu. Menyampaikan apa kalau begitu? Kesesatan. Bahkan ada juga yang sudah menyampaikan Al-Qur'an menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ayat dan hadisnya dia tafsirkan sendiri. Dia pahami sendiri, tidak mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itu namanya menyebarkan syubhat. Dia punya ayat, punya hadis, tapi dia tafsirkan sendiri. Makanya jangan heran kalau ketemu teroris, pendukung teroris, dia bilang saya berjihad. Ini ada dalilnya kok dalam Al-Quran. Ada hadisnya keutamaan mati syahid. Makanya mereka berani bom bunuh diri. Karena mengira dia sedang mengamalkan hadis tentang mati syahid. Dan itu mereka sebarkan. Di tengah-tengah umat. Bagaimana caranya mereka merekrut? Merekrut calon pengantin kata mereka. Bagaimana caranya mereka merekrut? Mereka sampaikan ayat, sampaikan hadis tentang jihad, tentang keutamaan mati syahid. Tapi mereka pahami sendiri. Tidak mengikuti bagaimana Nabi SAW berjihad, bagaimana para sahabat berjihad, mereka tidak ikut. Jadi, belum tentu orang yang menyampaikan ayat, ayat yang dia sampaikan dia hafal dengan sangat lancarnya, sangat kuatnya, bahkan dia hafal seluruh Al-Quran, menghafal hadis sangat banyak, belum tentu yang dia sampaikan adalah benar. Kalau dia tafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran ahlu sunnah wal jamaah, maka itu namanya dia sedang menyesatkan. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita Wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah Kulluha fin nari illa wahidah Ma ana alaihi Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Apa artinya 73 golongan jemaah sekalian? 73 pemahaman 73 penafsiran Semuanya di neraka Artinya semuanya salah Semuanya tersesat kecuali satu. Kebenaran tidak berbilang hanya satu. Ma ana alaihi wa ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah yang dimaksud dengan ilmu. Selain ini namanya kesesatan. Oleh sebab itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah melarang keras kita berguru kita jadikan sebagai seorang rujukan dalam agama orang yang tidak mengikuti Al-Quran atau tidak mengikuti hadis atau sudah mengikuti Al-Quran dan hadis tapi dia pahami sendiri tidak merujuk kepada pemahaman yang benar pemahaman ahlu sunnah wal jamaah karena kita akan tersesat gara-gara dia ini yang dimaksud dengan ilmu jamaah sekalian ini ilmu yang pertama yang kita butuhkan sebelum kita berdakwah. Kalau kita mau menyampaikan ayat, kita sampaikan ayat itu. Kalau kita mau menyampaikan hadis, kita pastikan hadis itu sahih. Kalau kita mau menjelaskan, mau menafsirkan, maka kita pastikan apa yang kita jelaskan tidak bertentangan dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam berdakwah? Dan yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah. Sehingga kita tahu apa yang tepat disampaikan untuknya. Dan apa yang tepat metode yang kita gunakan dalam menyampaikan kepadanya. Inilah jemaah sekalian tiga macam ilmu yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 108. Inilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah, "Ad'u ilallahi ala basiratin." Aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah berdasarkan basirah, ilmu yang terang. Mencakup tiga macam ilmu ilmu yang kita sampaikan, ilmu tentang cara menyampaikan, metode-metodenya yang benar, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, dan ilmu tentang keadaan orang yang kita sampaikan dakwah. Sekalian, dakwah itu menyampaikan kebenaran. Itulah hakikat dakwah. Menyampaikan Islam yang hak menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Dakwah itu bukan tujuan utamanya supaya harus diterima semua orang. Bukan itu tujuan utamanya. Sehingga kemudian kalau mereka senang kita ngomong, kita bicara. Kalau mereka nggak senang, kita takut bicara. Bukan itu dakwah. Sampaikan kebenaran. Terserah mereka senang atau tidak. Itulah hakikat berdakwah. Yang penting kita berusaha. Kita tidak menghina orang. Kita tidak menjatuhkan pribadi orang. Kita tidak melecehkan seseorang. Kita berusaha menyampaikan dengan baik. Sampaikan ajaran Allah. Tidak harus semuanya menerima. Kalau kita berprinsip, saya berdakwah harus diterima semua kalangan. Sehingga akhirnya apa yang mereka inginkan itu yang kita utamakan. Kalau kita lihat nampaknya mereka nggak suka, nampaknya nggak menarik bagi mereka. Nampaknya mereka nggak terhibur dengan dakwah kita. Harus mengikuti selera mereka. Yang dikhawatirkan seperti ini jemaah sekalian, entah kita sadar atau tidak, demi mengikuti selera pasar, kita telah menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Supaya mereka senang, supaya mereka terus hadir di majelis kita, supaya mereka tidak mencela kita, supaya mereka tidak memusuhi kita. Maka ketahuilah jamaah sekalian, sudah ketetapan Allah, sudah sunnatullah. Orang yang mendakwahkan kebenaran pasti ada musuhnya. Tidak mungkin tidak. Tinggal kita saja memilih mau menjadi musuhnya atau menjadi pendukungnya. Mau menjadi musuh kebenaran itu atau pendukung kebenaran. Ini sudah ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan al insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh mereka? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh dengan kata-kata indah namun sebenarnya menipu untuk membuat manusia lari dari kebenaran. Maka siapa yang menempuh jalan para nabi, berdakwah seperti para nabi, pasti ada musuh. Siapa musuhnya? Setan. Dan setan itu kata Allah bukan hanya berwujud jin yang tidak nampak, bisa jadi manusia. Semua yang menghalangi orang mengikuti kebenaran, semua yang menjelek-jelekkan orang yang berdakwah kepada kebenaran, dia adalah setan. Karena dengan itu manusia lari darinya. Hati-hati, jangan sampai kita jadi setan. Ada orang mau pergi ke majelis ilmu, kita gembosi majelis ilmu tersebut. Hati-hati jangan pergi ke sana. Kita jelek-jelekan orang yang mengajarkan kebenaran. Itu setan namanya atau membubarkan sebuah kajian ilmu yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman ahlu Sunnah itu perbuatan setan. Setan itu kerjanya adalah menghalangi manusia mengikuti kebenaran atau mengajak manusia kepada kesesatan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang menghalangi manusia menuntut ilmu, yang suka membubarkan majelis ilmu, mereka adalah nuwabu iblis fil ard wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Hati-hati jemaah sekalian, jangan jadi wakil iblis di muka bumi. Sebab manusia kalau tidak menuntut ilmu, mudah sekali bagi setan untuk menyesatkan mereka. Kalau mereka menuntut ilmu, makin sulit bagi setan untuk menyesatkan mereka. Karena mereka punya ilmu. Mereka tahu ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Mereka tahu ini kebenaran, itu tipu daya setan. Kalau orang bodoh, tidak belajar, maka dengan mudahnya setan akan menyesatkan dia.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 Kalau kita berdakwah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Allah sudah tetapkan orang yang mendakwahkan kebenaran pasti ada musuhnya. Maka jangan sampai demi membuat semua orang senang atau demi agar dakwah kita banyak pengikutnya lalu kita melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, yang diperintahkan kepada kita adalah usaha. Usaha berdakwah menyampaikan Hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan kita mengatakan kalau saya berdakwah begini-begini saja, hasilnya kurang. Harus kita rubah ini metodenya. Lalu akhirnya kita rubah metode kepada yang tidak sesuai syariat. Demi agar banyak orang yang ikut dakwah kita. Itu cara berpikir yang tidak benar. Karena yang diperintahkan kepada kita adalah ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah kita rubah metode yang menyelesaikan syariat, ternyata betul pengikut kita banyak, maka tetap kita salah. Tetap kita salah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya orang-orang sudah bersatu untuk memerangi kalian. Takutlah kamu kepada mereka. Jadi diancam, ditakut-takuti. Ternyata jemaah sekalian, perbuatan orang musyrik itu menakut-nakuti Nabi dan para sahabat, hasilnya baik. Apa hasilnya? Kata Allah, ucapan mereka itu hum imanan hanya menambah keimanan Nabi dan para sahabat. Subhanallah. Perbuatan mereka buruk tapi hasilnya baik. Pertanyaannya, apakah perbuatan mereka dikatakan kalau begitu bagus? Tidak, tetap buruk. Jadi, walaupun banyak orang yang ikut kita, walaupun banyak orang yang kemudian mungkin taubat, berhijrah, meninggalkan maksiatnya, tapi kita berdakwah kepadanya dengan cara yang salah, kita tetap salah. Salah tetap salah. Tidak akan menjadi benar walaupun hasilnya baik. Karena yang terpenting dalam syariat adalah bagaimana prosesnya. Oleh karena itu jemaah sekalian pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengingatkan kebetulan banyak sekali pertanyaan masuk dari kawan-kawan tentang sebagian saudara kita. Alhamdulillah, mereka punya semangat berdakwah. Ini nikmat dari Allah yang patut juga kita syukuri. Ada saudara-saudara kita yang peduli untuk berdakwah. Yang peduli dengan kaum muslimin. Mengajak mereka untuk taat, namun sayangnya menggunakan metode yang salah. Yang mereka namakan metode gaul. Demi untuk banyak pengikut anak-anak muda Lalu kemudian membuat istilah-istilah atau penyebutan-penyebutan, penamaan-penamaan yang sudah sangat bertentangan dengan syariat. Yang menunjukkan tidak memuliakan agama Allah Azza wa Jalla, tidak memuliakan Allah itu sendiri, tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau dan para sahabat. Walaupun tujuannya mungkin bagus, insya Allah kita berprasangka baik, tujuannya bagus, tapi tetap cara harus benar. Selalu dalam syariat memperhatikan dua, tujuan yang benar dan cara yang benar. Tujuan sudah benar, tujuan sudah baik, tapi cara tidak benar tetap salah. Walaupun caranya benar, tapi tujuannya tidak benar juga salah. Harus selalu dua diperhatikan niat dan cara. Yang lebih parah lagi, sampai mensifatkan Allah, menyebutkan tentang Allah. Jemaah ya sekalian, kita kalau berbicara tentang Allah, itu namanya pensifatan dan penamaan kepadanya. Atau pengabaran tentangnya. Gak boleh kita berbicara sembarangan. Sampai mereka mengatakan, Allah itu so sweet. Allah mak comlang. Ngejapri Allah. Allah online 24 jam. Itu kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat yang gak pantas. Demi untuk mendekati anak-anak gaul. Yang lebih parah lagi, Nabi yang dimuliakan Allah. Yang lebih parah tentunya ketika mengandung penghinaan kepada Allah, pelecehan kepada Allah. Walaupun sekali lagi kita tidak menuduh niat mereka untuk melecehkan Allah, niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Nabi Musa alaihissalam dikatakan sebagai premannya para nabi. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai cewek gaul. Traveler, suka apa namanya traveling dan lain-lain. Intinya demi untuk mendekati anak-anak muda. Maka jemaah sekalian, metode seperti ini sangat bertentangan dengan syariat. Ada beberapa poin yang ingin kita kritisi. Yang pertama, metode seperti ini justru bertentangan dengan dakwah itu sendiri bahkan bertentangan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah itu mengajak orang memuliakan Allah, mengagungkan Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah namanya ibadah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ibadah itu dasarnya adalah al-mahabbatu wa ta'zim. Cinta dan pengagungan. Itu ibadah. Kan kita berdakwah ngajak orang ibadah. Ngajak orang taat kepada Allah. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua dasar ibadah adalah al-mahabbatu wa ta'zim. Cinta dan pengagungan. Ini hakikat ibadah. Para ulama ketika menjelaskan tentang makna ibadah. Makna ibadah itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi, amalan yang kita gunakan untuk beribadah. Ibadah itu artinya ismun jami'un likul ma yuhibbuhu Allah wa yardahu al a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama, sebuah ungkapan tentang ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah yang nampak maupun yang tersembunyi yang tersembunyi itu adalah apa yang ada dalam hati kita itu namanya ibadah setiap perbuatan, ucapan dan hati kita yang dicintai dan diridhoi Allah itu artinya ibadah. Ini dari dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi. Amalan yang kita gunakan untuk beribadah haruslah amalan itu amalan yang dicintai dan diridhoi Allah. Bagaimana supaya amalan kita dicintai dan diridhoi Allah? Penuhi dua syarat. Ikhlas dan ittiba. Niat yang baik karena Allah, cara yang benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini, maka itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah yang kita lakukan, tapi dosa. Kemudian ibadah dipandang dari sisi at-ta'abbud bihi. Usaha hamba untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah dilihat dari sisi ini artinya adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi hubban wa ta'ziman. Ini makna ibadah. Seorang beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah disertai cinta dan pengagungan. Jadi hakikat ibadah kepada Allah adalah cinta dan pengagungan. Bukan hanya cinta tapi juga pengagungan kepada Allah. Ini jemaah sekalian, intisari ibadah, pemuliaan pengagungan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan tentang orang musyrik, ma qadaru ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah. Ini hakikat penghambaan jemaah sekalian. Hamba itu hina. Hamba itu rendah. Yang disembah, yang diibadahi, dialah yang maha agung. Dialah yang maha mulia. Maka ibadah demi mengagungkan dan memuliakan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, nggak pantas ketika kita menyebut tentang Allah, lalu kita pakai bahasa-bahasa gaul Bahasa-bahasa yang tidak menunjukkan pemuliaan dan penghormatan. Ulama-ulama kita di Nusantara ini memberikan contoh yang luar biasa. Mereka menerjemahkan Al-Quran ketika menyebut nama Allah selalu huruf besar. Ketika menerjemahkan nama Allah Ar-Rahman, sebenarnya kalau diterjemahkan penyayang itu sudah cukup. Tapi mereka tambah dengan maha penyayang. Itu untuk pemuliaan jemaah sekalian. Itu hakikat ibadah, pemuliaan dan pengagungan. Lalu pemuliaan dan pengagungan ini inilah yang melahirkan pada diri kita al khawfu war raja. Rasa takut dan harap. Makanya ibadah itu pilarnya ada tiga. Cinta, takut, dan harap. Dan itulah yang terkandung di dalam tiga ayat pertama surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita puji Allah. Kenapa? Berbagai macam nikmat yang dia berikan kepada kita. Maka kita puji dia karena kita sadari dialah yang memberikan segala kenikmatan. Oleh karena itu, yang telah sangat baik kepada kita, memberi segala kenikmatan, harus kita cintai. Ini yang pertama, cinta terkandung dalam Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terkandung di dalamnya harap. Kemudian Malik Yawmiddin. Sebelumnya karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka hendaklah kita berharap hanya kepadanya. Kemudian Malik Yawmiddin, Allah penguasa di hari pembalasan, Maha mampu membalas semua perbuatan kita, maka kita pun takut kepadanya. Jadi intisari ibadah bukan hanya cinta kepada Allah, tapi juga pengagungan dan pemuliaan. Begitu pula jemaah sekalian, pengagungan dan pemuliaan terhadap syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Pengagungan dan pemuliaan terhadap syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berbicara tentang syariat Allah, hendaklah dengan penuh pengagungan Jangan kita buat bahasa-bahasa yang menunjukkan di situ peremehan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Itu berasal dari ketakwaan hati. Makin bertakwa hati kita, makin besar pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Syariatnya, hukum-hukumnya. Inilah jemaah sekalian, hakikat ibadah, keimanan dan ketakwaan, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Maka tidak pantas bahasa-bahasa seperti itu. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua jemaah sekalian, yang harus lebih kita khawatirkan lagi kalau ternyata itu mengandung pelecehan, penghinaan baik kepada Allah maupun kepada para rasul, maka ini sampai pada tingkat kekufuran. Hati-hati, ini gak main-main. Allah telah ingatkan dalam Al-Quran Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad. Sebelumnya mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab ya Rasulullah kami hanya bercanda dan bermain-main. Hati-hati. Kita ceramah demi membuat orang tertawa supaya mereka nggak bosan, supaya mereka datang lagi, supaya majelis kita tambah ramai, kita pun bercanda. Dengan cara mempermainkan satu ayat Allah misalkan atau satu syariat Allah atau memberi istilah-istilah yang membuat mereka tertawa, yang mengandung pelecehan dan candaan. Maka mereka beralasan, kami hanya main-main dan bercanda, nggak serius. Tapi apa kata Allah? Katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah dengan Allah? Dengan ayat-ayatnya atau syariatnya? Dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok. Kalian bercanda, kalian main-main. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Jadi ini adalah kekafiran dan ini disepakati para ulama. Ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa yang melecehkan salah seorang nabi dia kafir, murtad keluar dari Islam. Hanya saja kawan-kawan kita yang berdakwah itu tidak kita kafirkan. Kenapa? Karena mereka melakukan takwil. Salah takwil. Dan salah takwil adalah udur dalam pengkafiran. Karena seorang muslim yang melakukan kekafiran tidak otomatis dikatakan kafir. Perbuatannya jelas perbuatan kekufuran. Tapi dia tidak sengaja. Dia salah takwil. Maka itu dalam syariat para ulama menjelaskan adalah udur. Uzur dia sehingga tidak dikafirkan. Ketika kita ingatkan dia kemudian bertobat, mengaku salah. Masalahnya kalau nggak mengaku salah, ini berbahaya. Bisa sampai pada tingkat dia pantas difonis kafir. Kalau nggak mau mengaku salah, padahal sudah jelas-jelas salah. Ya, sekali lagi jemaah sekalian, kami tidak mengkafirkan. Karena mengkafirkan itu bukan sekedar dia melakukan perbuatan kekafiran. Ketika dia seorang muslim, tapi juga ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi. Sudah sering kita ingatkan hal ini. Mungkin di kesempatan lain akan kita bahas lebih detail. Kapan baru pantas difonis kafir? Syarat-syarat pengkafiran. Kalau mereka disebut bodoh, bodoh itu juga penghalang dalam pengkafiran, uzur dalam pengkafiran. Tapi mereka nggak bodoh mungkin. Tapi salah takwil. Iya. Namun perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Ini berbahaya. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian. Walaupun kalimat-kalimat yang mereka gunakan itu mungkin dibawa kepada makna yang benar. Mungkin dibawa kepada makna yang baik. Tapi ketika dia juga mungkin dibawa kepada makna yang tidak benar, maka nggak pantas digunakan. Tetap saja nggak pantas. Makanya jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla melarang kaum mukminin menggunakan kata ro'ina. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u." walil kafirina azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan ra'ina Apa arti ra'ina Perhatikan kami, lihatlah kami. Kata Allah, katakan unzurna wasma'u. Lihatlah kami dan dengarkan kami. Maknanya sama jemaah sekalian. Artinya sama, lihatlah kami, dengarkan kami. Tapi ro'ina terlarang, unzurna wasma'u tidak terlarang. Padahal artinya sama. Dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Kenapa jemaah sekalian? Dua kata yang artinya sama tapi satunya terlarang. Karena yang satunya mungkin ditafsirkan kemana makna yang buruk. Dan orang Yahudi dulu menggunakan kata itu. Dan mereka maksud bukan makna yang baik, tapi makna yang buruk. Jadi dalam syariat begitu. Untuk pemilihan kata pun kita harus memilih yang terbaik demi pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, begitu pula kepada orang-orang soleh. Jemaah sekalian, jangankan kepada Allah, jangankan kepada para nabi dan rasul, kepada orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita, seringkali kita gunakan ketika menyebut namanya dengan pemilihan kata yang terbaik. Seperti ayah kita jemaah sekalian. Kebiasaan kita, kebiasaan yang baik masyarakat kita tidak pernah mengatakan ayah kita dengan sebutan dia. Padahal itu artinya nggak salah. Tapi kita katakan beliau, iya kan? Guru kita. Kita katakan dia sedang mengajar. Tidak, kita nggak katakan begitu. Tapi kita katakan beliau sedang mengajar. Ini untuk manusia saja. Orang-orang yang kita muliakan di dunia ini. Kita pilih kata yang terbaik. Apalagi kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi dan rasul, kepada istri-istri beliau. Walaupun kita tentu tidak bermaksud makna yang buruk. Tapi tetap saja nggak boleh. Tetap saja tidak boleh. Apalagi kalau makna yang buruk itu lebih mendominasi daripada kemungkinan makna yang baik. Kalau disebut preman kan ada kemungkinan makna baik. Polisi pakai pakaian preman. Iya kan? Nggak buruk itu. Polisi bagus, bertugas mengayomi masyarakat. Tapi kemungkinan makna yang buruk jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Orang kalau disebut preman, langsung konotasinya negatif. Subhanallah, istri Nabi SAW dikatakan sebagai cewek gaul. Mungkin bisa dibawa kepada makna yang baik. Gaul artinya gampang akrab. Tapi kebanyakan orang yang lebih mendominasi benak mereka kalau disebut gaul tidak menjaga batasan-batasan syariat. Tidak menjaga batasan-batasan syariat. Begitu pula suka travel, suka jalan-jalan. Kebanyakan wanita-wanita zaman sekarang ketika jalan-jalan tidak disertai mahram. Itu nggak pernah dilakukan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi SAW hidup, mereka safar selalu dengan mahram. Dan Nabi SAW bersabda, La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Gak apa-apa melakukan safar. Sekedar untuk bersilaturahmi, sekedar untuk berwisata, tapi bersama mahram. Jadi ini tidak pantas. Dalam syariat terlarang. Kalau satu kata ada kemungkinan makna yang buruk, walaupun mungkin dibawa kepada makna yang baik, hendaklah kita tidak gunakan. Apalagi kalau ternyata lebih besar kata itu dibawa kepada makna yang buruk. Ini yang ketiga jemaah sekalian. Kemudian yang keempat, Perlu juga kita berikan catatan, kalau maksudnya sekedar bercanda untuk membuat orang tertawa, itu juga terlarang dari sisi yang lain. Terlarang dari sisi yang lain. Yaitu berbicara tentang sesuatu yang tidak sesuai hakikat demi membuat orang tertawa, itu namanya berdusta. Dan Nabi SAW mengingatkan secara khusus. Wailun liman, yakzib liyudhika bihil qawm celakalah bagi orang yang berdusta demi membuat orang lain tertawa. Celakalah bagi orang yang berdusta demi membuat orang lain tertawa. Iya. Karena di situ tidak sesuai hakikat. Tidak sesuai hakikat adalah dusta namanya. Yang terakhir jemaah sekalian, yang kelima berbicara tentang nama-nama Allah Berbicara tentang sifat-sifat Allah harus tunduk kepada dalil. Kalau kita menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, maka dia termasuk kategori ilhad, penyelewengan. Yang Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna faduuhu biha. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyelewengan di dalam nama-nama Allah tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan pembalasan. Nah, jemaah sekalian, para ulama menjelaskan Termasuk kategori ilhad, penyelewengan adalah kita menamakan Allah atau mensifatkan untuk Allah yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kita buat-buat sendiri. So sweet, ngejapri Allah, Allah online 24 jam. Ini nggak pantas diucapkan oleh seorang muslim yang memuliakan dan mengagungkan Allah. Semoga ini menjadi nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah habis Isya ada sedikit tanya jawab. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.